Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih ya, dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi masih dari pembahasan terkait dengan anak yatim. Qala al-musannifu hafizallahu taala wa ihsan dan di antara bentuk berbuat baik untuk harta anak yatim adalah menggunakan harta anak yatim tersebut fil ittijar dalam perdagangan artinya dibisniskan diinvestasikan tolaban dalam rangka mencari keuntungan dan pertambahan maka boleh bagi wali yatim untuk meng, memper, eh, uh, bihi menjadikan harta si yatim sebagai modal perdagangan modal investasi sehingga dan perdagangan ini adalah milik si yatim. Walau dan boleh bagi wali yatim menyerahkan harta tersebut kepada orang yang bisa membisniskannya dengan transaksi mudorobah karena ibunda Aisyah dalilnya karena ibunda Aisyah radhiallahu anha ab, uh, abdu'at Ad-doa diambil kata-kata bedoah artinya barang dagangan <clears throat> sehingga abdoa artinya menjadikannya sebagai barang dagangan. <clears throat> Abdoat malam Muhammad ibn Abi Bakar. Bunda Aisyah menjadikan harta milik anak yatim bernama Muhammad bin Abi Bakar Abdoat sebagai barang dagangan. Artinya dibisniskan. Artinya diperdagangkan. Dan Umar radhiallahu anhu mengatakan, "Dalam kalian berdagang dengan menggunakan harta anak yatim supaya harta tersebut tidak habis dimakan kewajiban zakat." Sebagaimana boleh bagi wali yatim Ya, sebagaimana wali yatim itu menafkahi si yatim dari hartanya si yatim dengan kadar yang patut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan dianjurkan memuliakan anak yatim, membuat gembira anak yatim, mencegah pelecehan dan penghinaan terhadap anak yatim. Fajabru qalbihi maka menambal hatinya, retaknya hatinya karena sedih atau yang lain termasuk maslahat terbesar bagi si anak yatim. Dan boleh bagi wali yatim memberi, membeli hewan kurban lahu untuk si yatim dari hartanya si yatim. Jika si yatim tersebut kaya dengan sebab hartanya maka dia si yatim ini atau hartanya ini ya, tertuju badannya terkena perintah untuk berkorban karena hari tersebut adalah hari gembira dan gembira demikian juga boleh bagi wali yatim untuk taklimuhu mengajari mengajari si anak yatim bil ujrati dengan menggunakan upah yang upahnya diambil dari harta si yatim maka wali yatim boleh ya, mengundang guru privat nanti dibayar pakai harta si yatim karena itu adalah bagian dari maslahat si yatim dan jika wali yatim itu miskin boleh baginya memakan sebagian harta anak yatim berapa besarnya kudra ujratihi liqa'a mayuqaddimuhu min khidmatin limalihi dengan upah ya, kudra ujratihi yang boleh dimakan adalah sekedar seukur upah yang layak diberikan pada si wali yatim liqa'a sebagai kompensasi atas apa yang dia berikan berupa servis dan pelayanan pengawasan dan yang lain lima lihi untuk harta si yatim maka yang boleh dia ambil yang boleh dia manfaatkan dari harta anak anak yatim adalah seandainya orang ini kerja ngurusi harta dengan kesibukan seperti ini layaknya gajinya berapa ini. jika orang ini kerja ngurusi harta orang lain dengan tingkat kesibukan dan tanggung jawab semacam ini dia punya kelayaan mendapatkan upah seberapa besar nah itu yang boleh dia ambil dari harta si yatim. Kalau Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Memangkana fakiran dan jika Wali yatim itu fakir Maka adalah dia makan dengan kadar yang patut Artinya siapa yang membutuhkan ila nafkah, membutuhkan harta, membutuhkan nafkah dan dia dalam posisi menjaga harta anak yatim dan memperhatikannya, silakan makan minhu dari harta anak si yatim dengan kadar yang patut. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan ayat ini turun tentang wali yatim alladzi yakum alaih yang ngurusi si yatim wa yuslihuhu dan memperbaiki si yatim jika dia membutuhkan untuk makan dari harta si yatim maka boleh dengan kadar yang patut Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan ayat ini diturunkan tentang pengurus anak yatim siapa yang kaya falyastafif maka adalah dia menahan diri siapa yang miskin maka boleh makan dengan kadar yang patut biqadri qiyamihi alaihi sesuai dengan kadar pengurusannya terhadap harta si yatim. Para ulama fikih mengatakan lahu boleh bagi pengurus anak yatim untuk mengambil mana yang lebih sedikit dari dua opsi. Yang pertama adalah upah untuk pekerjaan semisal yang dia lakukan atau sesuai dengan sekedar kebutuhannya dan dilihatkan ada seorang datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan sesungguhnya di rumahku ada anak yatim yang dia punya harta dan aku tidak punya harta bolehkah aku makan dari hartanya Kal Nabi bersabda silahkan makan dari harta anak yatimu namun tidak berlebih-lebihan Amma mazada ada pun yang lebih dari batas ini Itu batas yang Allah izinkan Maka tidak boleh memakan dari harta anak yatim Allah telah mengancam e, Pelaku hal ini dengan ancaman yang sangat keras Allah Ta'ala berfirman Janganlah kalian memakan harta anak yatim Isofan dengan boros e, Wabidaran ayak baru pinjam apa hadi uh, terjemah Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum Janganlah kalian memakan harta mereka anak yatim Ila ila bimakna ma'a Digabungkan dengan Dicampurkan dengan harta kalian Innahu kana huban kabira Sungguh itu adalah dosa yang besar Ya, maka ila di sini artinya ma'a sebagaimana uh, kalimat selanjutnya ai inna ak aklakum amwalahum bahasanya memakan harta anak yatim ma'a digabung dengan harta kalian pengurus anak yatim adalah ismun azimun wa khata'un kabirun adalah dosa yang besar dan kesalahan yang besar oleh karena itu jauhilah hal itu Allah Ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman secara zalim hanyalah mereka memakan dalam perut-perut mereka naran api neraka wa selalu sa'ira dan mereka akan masuk api yang menyala-nyala ya, eh, tentang An-Nisa ayat yang ke-6 wala ta'kuluha maka janganlah kalian memakan harta anak yatim israfan dengan berlebihan wa bidaran bidaran makna asalnya segera yang dimaksudkan adalah dan janganlah kalian tergesa-gesa menyerahkan harta anak yatim kepada mereka ayat baru sebelum mereka dewasa sebelum mereka betul-betul dewasa setelah dewasa nanti dites dan layak untuk diserai duit maka barulah diserahkan hartanya kepadanya kemudian dalam uh, kemudian di surat An-Nisa ayat yang ke-10 Ya, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim hanyalah memakan ke dalam perut mereka dan memasukkan dalam perut mereka naran api dan mereka akan masuk api yang menyala-nyala. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan jika mereka memakan harta anak yatim tanpa sebab maka hakikatnya mereka memakan api yang menyala-nyala dalam perut mereka nanti pada hari kiamat. Dalam saya Bukhari dan saya Muslim dari Abu Hurairah Ardul anhu Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jailah tujuh dosa yang membinasakan. Ya, ditanyakan wahai Rasulullah, apa saja itu tujuh dosa yang membinasakan? Maka Nabi sampaikan menyekutukan Allah, sihir, menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, dan ini mahal syahidnya wa aklu malil yatimi memakan harta anak yatim tawali kabur pada yaum zahfi ya, pada hari berkecamuknya peperangan zahfi makna asalnya uh, ya, ya, makna dasar dari zahfi adalah uh, merangkak ya, makna dasarnya merangkak hari berjumpanya dua pasukan yaitu dalam rangka jihad visabilillah disebut zahfi karena pergerakan tentara pasukan dalam hal ini sangat lamban karena dia pasukan dua pasukan besar ini pasukan kaum muslim pasukan orang kafir maka jumlah yang besar itu ya jalannya merangkak sangat pelan gesernya pelan ya, majunya dikit demi sedikit maka disebut zahafi arti dasarnya merangkak berjalan super lambat karena demikianlah keadaan pergerakan tentara dan pasukan dalam jumlah besar waqaful masonatil ghafilatil mu'minat dan menuduh wanita ya, wanita-wanita yang merdeka al-ghafilat ghafilat maknanya afifat lalai e, makna asalnya adalah maknanya adalah afifat wanita yang menjaga kehormatan disebut ghafilat e, karena dia lalai sama sekali tidak kepikiran untuk berbuat zina al muminat yang beriman sedangkan muhsanatnya wanita merdeka Ya, maka di sini disampaikan bahwasanya hak bagi pengurus harta anak yatim ya, dari harta anak yatim boleh jadi itu warisan ataupun donasi untuk anak yatim mana yang paling sedikit dari dua opsi ujratu mislihi atau kadru hajatihi ujratu mislihi artinya seandainya dia kerja ngurusi dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta dengan susah payah semacam ini, ini menurut Orf berapa besaran gaji yang layak untuk dia eh, nanti kemudian tentu dilihat apakah dia kerjanya sambilan atau apa nah kalau ini cuma jadi sambilan dia punya kerjaan pokok ini kemudian jadi sambilan ngurusinya seperti ini ini menurut budaya menurut Orf berapa kelayaannya sekian atau sesuai dengan kadar kebutuhannya mana yang paling sedikit dari dua angka tersebut maka itu yang menjadi lahu menjadi haknya Suma kemudian sebenarnya Allah memerintahkan untuk menyerahkan harta anak yatim kepada si yatim setelah hilang dari mereka status yatim dan mereka yata'ahaluna memiliki kelayaan untuk mengatur harta yeah. ala sadat dengan tepat maka harta itu diserahkan muafarotan kamilatan dalam jumlah yang utuh dan utuh tanpa dikurangi sedikit pun tidak ada biaya administrasi tidak ada uh, dan macam-macam namun yaitu harta si yatim seluruhnya diberikan kepadanya sebagaimana firman Allah taala wa atul yatama amwalahum berikan kepada anak-anak yatim harta mereka. Demikian juga firman Allah Ta'ala dan apabila mereka telah sampai pada usia nikah fain anas maka jika kalian merasa mantap minhum dari mereka rusdan bahasanya mereka ini sudah rasyid sudah punya kemampuan untuk mengelola harta serahkan kepada mereka harta mereka dan Allah Ta'ala berfirman dan jika kalian menyerahkan kepada mereka anak yatim atau mantan anak yatim hartanya maka datanglah saksi Wakafabilahi hasibah dan cukuplah Allah sebagai penghisap yaitu cukuplah bagi Allah sebagai penghisap saksi serta pengawas atas mereka aulia para pengurus harta anak yatim fi hali nadarihim saat mereka e, melakukan pengawasan terhadap anak yatim dan saat mereka menyerahkan e, li amwalim harta si yatim apakah utuh dan sempurna ataukah dikurangi dan dikurangi ya, dengan ini selesailah pembahasan di bab e, hajar maka hajar yang dibahas di di sini adalah hajar terhadap Eh, hajar terhadap orang yang berhutang ya, muflis kemudian hajar terhadap orang gila kemudian hajar dengan anak kecil ada tiga pembahasan eh, yang jadi poin kajian di bab ini di, di kitab ini Kemudian selanjutnya adalah tentang ketentuan-ketentuan seputar berdamai. Damai dalam bahasa Arab artinya menghentikan konflik atau perselisihan. Maknanya dalam syariat adalah satu akad, satu kontrak. Ya tawassalu biha yang kontrak tersebut mengantarkan kepada perdamaian antara dua orang yang berkonflik. Dan ini adalah termasuk kontrak yang paling besar faedahnya. Oleh karena itu, hasunafi satu hal yang bagus, satu hal yang boleh dalam rangka damai menggunakan sedikit bohong jika memang kebutuhan mengharuskan untuk itu. Dalil disyariatkannya damai ada Quran, Sunnah dan ijma'. Dalil Al-Quran firman Allah Ta'ala Wasulhu khair Dan damai Selama itu memungkinkan dan dibenarkan Itu yang lebih baik Demikian juga firman Allah Ta'ala Jika dua ta'ifah, dua kelompok Dari orang-orang yang beriman Dan minimal ta'ifah Kata Alimam Syafi'i Satu orang Minimal ta'ifah dalam bahasa Arab kata Alimah Musyafi'i satu orang. Maka jika ada dua taifah dua pihak boleh jadi isinya cuma dua orang. Ya, iktatalu mereka berperang atau kelahi. Fa aslihu bainahuma, maka jangan ditonton dan dibiarkan, namun damaikan keduanya. Maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan bersikaplah adil. Sehingga Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Allah Ta'ala berfirman tidak ada kebaikan fikathirim min najwahum ini, banyak dari bisik-bisik mereka amal ilaman amar bersedekatin kecuali bisik-bisik yang isinya memerintahkan sedekah atau amal kebajikan secara umum atau bisik-bisik untuk mendamaikan manusia siapa yang mencari itu semua adalah siapa yang melakukan itu semua dalam rangka mencari Allah maka Allah akan, akan kami berikan badannya ajran azima ganjaran yang besar Allah Ta'ala berfirman bertakwalah kalian pada Allah dan baikkanlah orang-orang yang bersengketa di antara kalian dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda asulhu jaizun damai itu satu hal yang boleh antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dinilai saya oleh At-Tirmidzi dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri secara langsung uh, melakukan upaya-upaya al-islah mendamaikan manusia dan damai yang boleh adalah damai yang adil itulah damai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itulah damai yang maksud dan tujuan adalah mencari ridha Allah Ta'ala kemudian kerelaan dua orang yang berseteru dan tidak boleh tidak man yakum bil islah orang yang mengupayakan perdamaian di antara orang yang konflik adalah orang yang mengetahui peristiwa dan realitanya arifan bil wajib dan dia mengetahui apa yang wajib dilakukan qasidan lil adil dan dia bermaksud untuk adil adil dalam hal ini ini dalam bahasa kontemporer bisa kita terjemahkan dengan objektif tidak berat sebelah maka orang yang melakukan orang yang berpelayan untuk mendamaikan maka dia harus tahu duduk perkaranya cerita lengkapnya utuh alim bil waqa'i kemudian dia harus mengerti hukum-hukum agama alim bil wajib dia mengetahui apa yang menjadi kewajiban jika terjadi demikian Ya, terjadi demikian-demikian si A ini kewajibannya apa, si B ini kewajibannya apa dari sudut pandang agama. Kemudian dia adalah orang yang konsiden, tidak adil, orang yang objektif tidak berat sebelah. Tidak memihak pada salah satu pihak yang konflik. Dan derajat orang yang mampu mendamaikan orang yang berseteru derajatnya lebih utama daripada orang yang berpuasa, rajin puasa dan sholat malam. Adapun jika damai itu kosong dari adil, kosong dari sikap objektif, maka yang terjadi adalah kezaliman. Yang terjadi adalah mengurangi hak. Contohnya adalah semacam mendamaikan antara orang yang kuat, zalim didamaikan dengan orang yang lemah terdolimi dengan cara-cara yang disukai oleh si yang kuat wa dan memberikan kesempatan kepada dia untuk melakukan kezaliman dan mengurangi hak yang lemah wala dan tidak memberikan kesempatan kepada si lemah untuk mengambil haknya maka ini damai yang zalim dan damai inama yakunu hanya ada berkenaan dengan hak makhluk. alat tili ba'dihim ala ba'din ma yakbalul isqata wal muawadah. Itu berkenaan dengan hak makhluk yang e, sebagiannya atas sebagian yang lain. Itu satu hak yang memungkinkan untuk isqat dijatuhkan untuk dihilangkan wal muawadah dan memungkinkan untuk ada transaksi muawadah, penukaran, ditukar dan diganti. Ya, maka uh, damai itu hanya berlaku untuk hak makhluk, itu pun hak makhluk yang eh, satu pihak itu punya hak secara syariat untuk memaafkan iskot, menghilangkan. Artinya memaafkan. Eh, dan memungkinkan untuk diganti dengan kompensasi yang lain al-mu'awadah. Adapun hak-hak Allah kalau hudud semakan semacam hukuman had zakat dan zakat maka tidak ada ruang untuk damai di dalamnya karena damai dalam masalah-masalah ini adalah dilaksanakan hukum-hukum tersebut secara utuh damai dalam masalah ya, menunggak membayar zakat itu artinya ya ya dibayar tidak kemudian karena ini zakat diurusi negara kemudian eh, Amil mengatakan ya e, kemudian ada pemutihan zakat ya, ya kamu ngemplang 10 tahun ya cukup bayar yang lima tahun saja kita damai ini tidak tidak demikian tidak boleh damai semacam ini Ya, semacam hudud e, zina misalnya maka damainya keributan karena zina damainya adalah dengan dilaksanakan hukuman had tidak kemudian laki-laki pasangan zinanya bayar nah, ini berzina dengan istri seseorang adalah kalau usah ribut tak bayar nah, ya, minta ganti rugi berapa saya telah ngumpuli istrimu dengan cara zina oh maka si suami saya minta 100 juta misalnya untuk dibayar selesai ya tidak ah, nah, demikian damai damai dalam hudud ya telah dilaksanakannya ya, hukuman hukum dan hukuman untuk orang yang bersalah tidak ada damai dengan bahasa lain tidak ada damai dalam bab ini dan damai di antara manusia mencakup lima jenis damai yang pertama adalah damai, perdamaian antara muslim dan kafir harbi. Kemudian yang kedua damai antara ya, ahlul adli dan ahlul bari minal muslimin, orang yang adil dan orang yang zalim di antara kaum muslimin. Yang ketiga adalah damai di antara suami istri ketika dikhawatirkan terjadi perpecahan di antara keduanya. Yang keempat, mendamaikan di antara orang yang bertengkar dalam kasus non finansial. Yang kelima, mendamaikan orang yang berseteru yang bertengkar dalam masalah harta dan bab as yang ada di kitab-kitab fikih pada dasarnya yang mau dibahas adalah damai jenis yang kelima. Bahwa al murad itulah yang dimaksudkan oleh para ulama fikih di bab as-sulah. Wa dana minas sulah dan damai jenis yang kelima yaitu keributan seputar harta ya, ini terbagi menjadi dua macam damai ya, an ikrarin yang ini berangkat dari pengakuan adanya kewajiban dan yang kedua damai yang berangkat dari pengingkaran terhadap kewajiban. Ya, penjelasannya damai yang berangkat dari pengakuan akan kewajiban ini ada dua macam. Damainya naun yaqa'u damai tersebut terjadi sejenis dengan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah damai tersebut terjadi pada yang tidak sejenis dengan kewajiban. Fala diyaqa'u ala jinsihi. Maka damai yang terjadi pada yang sejenis dengan kewajiban. Contohnya, Ida akaralahu bidainin. Seorang itu mengakui kalau dia punya utang terhadap orang lain. Maklumin yang telah diketahui atau dia punya kewajiban untuk menyerahkan satu ainin maliyatin satu benda yang bernilai yang itu ada di tangannya fasalahahu ala akhdi ba'did maka lalu dia ngejak damai kepada yang nakih ya, dengan uh, supaya dia mengambil sebagian utang saja dan memaafkan sisanya atau menghibahkan sebagian barang dan mengambil sebagiannya saja yang lain. Ya, maka ini e, maka terjadi pertengkaran, keributan antara dua orang masalah e, masalah sudah membayar utang ataukah belum. Pada akhirnya e, setelah berpanjang kata akhirnya orang tersebut misalnya saya mengakui saya punya utang. Ujung-ujungnya pada akhirnya saya setelah dipaparkan bukti dan seterusnya oh ya betul saya mengakui kalau saya punya kewajiban bayar utang satu juta misalnya ya, namun sekarang saya tidak punya duit sebesar itu ya, gimana kalau anggap saja lunas namun saya bayar 500 ribu saja maka ini damai jenis ini maka ini damai ala jinsil hak sejenis dengan kewajibannya kewajibannya satu juta rupiah damainya lima ratus bayar lima ratus ribu rupiah rupiah rupiah sejenis dengan apa yang jadi kewajibannya ya, kemudian saya uh, eh, terjadi keributan ya, tentang masalah penyetoran barang saya punya kewajiban untuk setor barang kepada dia dia telah bayar lunas ya, barangnya belum dikasihkan pada akhirnya terja, saya mengakui kalau saya belum nyetor barang. Ini. Eh, ah, namun ternyata tidak siap jika sebanyak itu. Akhirnya minta damai. Tolong dianggap selesai. Saya gimana kalau saya setor sebagian barang saja. Ini, tolong yang lain minta tolong untuk dimaafkan. Hanya sepakat damai di situ. Maka hukumnya boleh Wahada minasulah maka damai jenis ini adalah sah. Idalam dalam yakun masrutan fil ikrari. Jika tidak disyaratkan dalam pengakuan. Ka'ayyakula man alail haq. Semacam ucapan orang yang punya kewajiban. Ukirulaka aku mengakui. Aku mengakui saya punya kewajiban kepada Anda. Namun saya mau mengakui dengan syarat saya mengakui dengan syarat antok tiani engkau memberi aku ya, atau engkau mengganti memberikan kompensasi untukku kada sekian atau ucapan pemilik hak orang yang mengutangi abrok tuka ya, aku putihkan utangmu atau aku hibahkan sekian dari utangmu dengan syarat engkau memberi aku demikian. Fa'inkana hada sulhu masrutan. Maka jika damai ini bersyarat sebagaimana telah kami sebutkan, maka damainya tidak sah. Karena pemilik hak, dia memiliki hak untuk menagih dan meminta semua haknya. Jadi saya mau mengakui saya mau mengakui kewajiban dengan syarat nanti saya cuma bayar setengahnya saja. Nah ini kalau damai semacam ini tidak boleh, tidak sah. Dia harus mengakui terlebih dahulu tanpa ada syarat seperti itu. Setelah itu dirembuk. Setelah itu baru ada rembukan, tawar menawar, ada kemudian memelas dan sebagainya ya, tolong ya, tolong maafkan yang separuh dan saya bayar separuh saja Kemudian dan disyaratkan untuk sahnya damai jenis ini ala yamna'uhu hakun bi bidunihi ala yamna'uhu tidaklah menghalanginya hakuhu la yamna'uhu hakuhu tidaklah menghalanginya haku haknya bidunihi tanpa hal itu tanpa uh, tanpa hal itu di ka aqlal mali al ghairi bil batil karena hal tersebut adalah memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan itu haram dan man alail hak orang yang punya kewajiban wajib baginya menyerahkan kewajibannya kepada pemiliknya biduni kaitin tanpa ada syarat wala syartin tanpa ada syarat ya, maka syarat sah yang lainnya dan ditegaskan bahwasanya oh, eh, layam na'uhu tidaklah menghalangi hak tersebut, kewajiban tersebut bidunihi tanpa eh, damai. Ini, tanpa damai kalau tanpa damai maka dia tidak mau bayar. Kalau dia punya ya saya uh, kalau tidak ada damai berarti membuka ruang untuk negosiasi. Kalau tidak ada ruang negosiasi, saya nggak nggak mau bayar eh, bayar. Nah, ini tidak boleh. Saya mau bayar dengan syarat Anda membuka ruang negosiasi, negosiasi supaya jangan bayar utuh. Maka kalau damainya adalah ya, saya mau bayar ya, atau ya, saya mau bayar jika ada ruang negosiasi. Ya, maka jika ada semacam ini maka uh, damainya adalah damai yang tidak sah. Kenapa? Karena ini berarti memakan harta orang lain. Demikian juga disyaratkan untuk sahnya damai jenis ini ayakuna sahibul hak pemilik hak itu adalah orang yang sah seandainya dia melakukan tindakan donasi. Maka jika pemilik hak adalah orang yang tidak sah melakukan tindakan donasi, lam yasiha maka tidak sah ya tidak sah baginya untuk melakukan damai contohnya sahibul hak ternyata adalah wali anak yatim atau orang gila atau statusnya cuma bendahara yang ya, nyimpan barang titipan barang uh, bendahara boleh jadi dia bendahara masjid atau bendahara satu organisasi dengan kecerobohannya dia ngutangi orang lain pakai duit masjid atau pakai duit ya, organisasi. Ya. Ternyata kemudian syarat ya. ternyata syarat akhirnya si bendara ya, terjadi kemudian nakeh akhirnya berujung pada damai. Ya, kemarin si bendara ini ya, ngutangi pakai duit masjid satu juta. Ya, akhirnya hasil damainya cuma bayar 500 ribu saja. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena si bendara ini tidak punya hak untuk tabarok, untuk melakukan tindakan donasi pakai duit masjid. Kalau dia tidak punya hak untuk melakukan tindakan donasi dengan duit masjid, maka dia tidak punya hak untuk untuk damai. Kewajiban dia adalah nagih utuh. Nagih utuh. Dia tidak punya hak untuk bikin kontrak damai. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak punya hak untuk melakukan donasi. Bolehkah pakai ya, duit donasi ya, duit masjid? Dia kemudian ya, berinfak sama kerabatnya? Ya, tidak boleh. Ya, karena tidak boleh, maka dia tidak boleh ya, menyepakati damai. Kewajiban dia adalah mutolabah kamilah nagih utuh Lianna hadza tabaru'un karena dalam sulah ini terdapat tabarru tindakan berbuat baik dan donasi. semula satu juta ya sudah dimaafkan, tinggal lima ratus ribu saja. Maka di situ ada donasi melikuhu dan dia tidak punya otoritas dan kewenangan untuk melakukan donasi. Ya, walhasil maka kesimpulannya diperbolehkan damai memaafkan hak yang itu sabit jelas ya, memaafkan hak yang itu jelas bisain dengan sedikit min dengan dari jenis hak tersebut ya, haknya adalah uang maka e, damainya bentuknya adalah dengan mengambil sebagian dari uang dan memaafkan sisanya. Syarat total dengan syarat Allah yang tani'a tidaklah menolak orang yang memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban tanpa adanya damai. Dengan syarat pemilik hak ya, adalah orang yang mempunyai yang mimman yasir adalah orang yang sah untuk melakukan tindakan donasi. Jika terpenuhi syarat ini, maka bolehlah damai diperbolehkan damai jenis ini. Di karena damai jenis ini hakikatnya adalah mimba bitabarok adalah babnya bab donasi dan berbuat baik dengan, eh, dalam bentuk finansial pada orang lain. Wal insan layamna dan seorang itu layumna nak tidaklah dilarang untuk memaafkan sebagian apa yang menjadi haknya. Sebagaimana ya, layumna dia tidak telah dilarang untuk istifa menagih kulihi seluruhnya. Di antara dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalama menyampaikan kepada orang-orang yang mengutangi Jabir agar mereka uh, memaafkan, menghilangkan uh, anhu sebagian utangnya Jabir. Kemudian jenis yang kedua dari dua jenis damai yang berangkat dari pengakuan terhadap kewajiban adalah damai dalam artian memaafkan hak namun yang diterima tidak sejenis dengan kewajiban. Yang diterima tidaklah sejenis dengan hak yang harusnya diterima. Misalnya, Seorang itu mengakui kalau dia punya utang atau punya kewajiban untuk menyerahkan satu barang. Kemudian keduanya damai sehingga pemilik hak itu mengambil iwadan kompensasi. Iya, mengambil sesuatu yang itu tidak sejenis dengan haknya. Fa'in solahu maka jika dia damai anak din dari satu mata uang dengan mata uang yang lain min jinsihi yang sejenis satu uang dengan uang yang lain yang sejenis maka ini saraf berlaku padanya hukum-hukum saraf dan jika damainya damai memaafkan uang namun yang diterima bukan uang waktu biradhalika bay'ain maka pada hakikatnya yang terjadi adalah jual beli maka berlaku padanya hukum dan ketentuan jual beli jika damai tersebut hak tersebut damai anhu dari hak tadi e, damainya dengan bimanfaatin yang diterima adalah jasa semacam uh, dipersilakan untuk menempati rumahnya maka ini berarti statusnya adalah ijarah sewa berlaku padanya ketentuan-ketentuan sewa Adapun jika dia damai an khairin naqdi Damainya ini kewajibannya adalah bukan uang, namun barang. Bimalin akhar diganti dengan barang yang lain. Maka yang terjadi adalah barter. Maka berlaku padanya ketentuan-ketentuan barter. Maka orang tersebut mengakui kalau dia punya utang. utang satu juta rupiah. Akhirnya misalnya saya mengakui saya punya utang satu juta rupiah. kemudian Ya, damainya pakai real. Namun saya bayar dengan real. Gimana ketentuannya? Yang ikuti ketentuan tukar menukar mata uang. Ya, kalau saya mengakui bahasanya saya punya uh, kewajiban bayar satu juta rupiah, namun ya, saya ganti dengan barang milik ya, barang jualan saya, barang jualan saya, saya jualan sarung Nah, maka ya betul saya punya kewajiban satu juta rupiah, namun gimana? Ini, saya minta kelapangan hatinya, tak bayar pakai sarung. Nah, maka berlaku padanya ketentuan jual beli. Saya atau kemudian saya mengakui saya punya kewajiban bayar utang satu juta, namun saya tidak punya. Namun silahkan saya punya motor, silahkan dimanfaatkan. Motor ini senilai satu juta rupiah. Ya, maka ini ijarah. Ini <coughs> ijarah. Nah, kemudian yang kedua adalah asulhu an ingkarin. Damai yang berangkat dari pengingkaran terhadap kewajiban. Makna artinya dai saksun ada satu person yang mengklaim an akhar pada orang lain bahasanya orang lain punya kewajiban bi'ainin lahu indahu ada barang milik si pengklaim yang itu ada di tempat dia atau mengklaim adanya piutang menjadi tanggung jawab si dia lalu muda'a alaih orang yang diklaim itu diam dan dia tidak tahu menau hal yang diklaimkan. Sumayusalihu kemudian berdamailah orang yang mengklaim dia memaafkan eh, atau damai terhadap klaimnya bimalin halin dengan bayar uang tunai atau muajalin atau tertunda. Ya, maka ini ya, saya dituduh punya utang. Saya dituduh punya utang satu juta. Saya diam atau bahkan saya menolak. Tidak, saya. Wah, akhirnya terjadi. Pokoknya saya tetap tidak. Ya, saya tidak mengakui saya punya utang. Terus kemudian, tapi dia ngotot, kamu tetap, kamu punya utang. Ini ya sudah, kalau kamu nggak mau membayar satu juta, ya, ya, bayar kewajibanmu yang sudah kita damai di angka 500 ribu akhirnya oh daripada ribut dan tegang berkelanjutan saya ngalah ya sudahlah saya sebenarnya tidak ngakui kalau saya punya utang satu juta eh, namun saya punya masalah dengan orang ini eh, nggak akan selesai-selesai dan tidak akan dianggap selesai karena dia ngotot saya punya utang. Nih. Eh, hanya ujung-ujungnya disepakati. Udahlah, damai. Ah, saya bayar 500 ribu dan saya dianggap sudah membayar klaim utang dia. Ini as-sulah an inkarin. Dan uh, yang boleh jadi uangnya tadi halin, langsung saya bayar seketika. Au muajalin atau tertunda. Itu ya ada damai ya, ya, nanti damainya di angka 500 ribu nanti saya bayar minggu depan pekan depan nah tentang boleh tidakkah damai mengadakan damai dengan modal semacam ini ini satu hal yang diperselisihkan oleh ulama fikih kita lihat di sini Fayasu al sulhu maka damai jenis semacam itu sah damai dalam kondisi ini itu sah menurut pendapat mayoritas para ulama' Oh, ini tidak sah menurut Syafi'iyah. Oh, ini tidak sah menurut Syafi'iyah. Tidak boleh. Damai di sini tidak tidak tidak tidak sah. Dan oh, di sini katakan jumhur ulama mengatakan sah damai dalam kondisi ini. Menimbang sabda Nabi alaihi salatu wasalam, damai itu satu hal yang boleh di kaum muslimin kecuali damai mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram Diatkan Abu Daud dan Tirmidzi Tirmidzi mengatakan hasan sahih dinasai oleh Al Hakim dan waqad kataba hadal hadis Umar dan Umar telah e, menuliskan hadis ini dikirimkan pada Abu Musa al-As'ari fasalwa al-ihtijad bihi maka layaklah berdalil dengannya lihat itibarat dengan pertimbangan-pertimbangan ini. Wa faidatu hadan nau' minad minasulahi dan manfaat dari damai jenis ini bagi orang yang dituduh manfaatnya adalah dia menebus dengannya dia menebus dirinya dan menyelamatkan dirinya dari tuduhan dan kewajiban untuk sumpah maka pada dasarnya ya, orang yang mengingkari ya, dia kewajibannya adalah bersumpah demi Allah saya tidak punya utang kemudian orang yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti ya sudah selesai kalau dalam aturan Islam dia tidak punya bukti kalau saya berhutang kemudian saya bersumpah wallahi saya tidak punya utang selesai nah supaya saya tidak harus terjumus dalam harus melakukan tindakan bersumpah maka saya damai saja supaya saya tidak perlu pakai sumpah-sumpah segala. Wa faedatuh dan manfaatnya bagi si penuduh adalah membuat nyaman dia. Minta klif dari beban mendatangkan bukti. Watafadi takhiri hakihi dan menebus penundaan haknya yang dia klaim. Kemudian damai yang berangkat dari penolakan yakunu fi haqqil mudda'i itu statusnya untuk orang yang menuduh statusnya adalah jual beli laina ya'taqidu iwadan an malihi karena dia meyakini hal tersebut adalah kompensasi dari hartanya falazimahu hukmu i'tiqadihi maka wajib baginya konsekuensi dari keyakinannya Misalnya al-muda'a alaih orang yang dituduh itu telah <coughs> istarahu minhu, telah membeli sesuatu darinya. Maka seakan-akan orang yang dituduh membeli sesuatu darinya. Fatadkhulu maka masuk di sini ketentuan jual beli min jihatihi dari sisi dia. Karati bil aib semacam dia bisa mengembalikan barang karena barang tersebut cacat kemudian dia bisa mengambil hak suf'ah jika memang barang tersebut adalah barang yang ada padanya hak suf'ah dan nanti hak suf'ah akan kita bahas di e, bab belakang. Adapun hukum dari sulah ini untuk orang yang dituduh maka ini adalah ibra membebaskan diri dari tuduhan karena dia menyerahkan harta untuk menebus dirinya sehingga dia tidak perlu bersumpah dan menghilangkan bahaya dari dirinya memangkas persengketaan dan menjaga dirinya Badul dari kondisi hina wal mukhasamat dan bertengkar karena orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang mulia maka yaknafuna mereka enggan ke hal ini enggan untuk ribut pemilik jiwa-jiwa yang mulia itu enggan untuk ribut yang berkepanjangan mukhasamat ribut yang berkepanjangan harus kemudian eh, bolak balik tengkar maka orang-orang yang memiliki jiwa yang mulia tidak mau semacam ini eh, lebih baik bayar daripada ribut berkepanjangan ya, lebih baik baik ngalah ya sudahlah saya anggap saja saya punya utang sekian namun ya jangan segitulah ya, ngono yang ngono yang ngono ya anggap saja saya punya utang satu juta namun ya ya, wong saya tidak saya menolak dan saya mengingkari ya jangan memaksakan diri untuk ya, satu juta ya tiga ratus ribu sajalah nah, namun selesai kamu tidak bolak balik ke sini ya, anak-anak ya, anak -anak saya dengar ributnya dengar kamu marah-marah tetangga kiri kanan juga dengar kamu teriak-teriak ya, saya tak bayar saja daripada uh, ribut berkepanjangan itu sikap jiwa-jiwa yang mulia nah. Ini dipuji orang yang punya semangat semacam ini oleh beliau dengan sebutan Anufus Asyarifah pemilik jiwa-jiwa yang mulia dan berat baginya ya, dan ya nufu alihim dan berat ya, alim atas mereka ya, faid fauna maka mereka lebih memilih untuk menyerahkan harta dalam rangka ibrah membebaskan diri dari itu semua Ya, fala wajada fi bihi aiban. Maka seandainya dia menjumpai dalam barang yang menjadi kesepakatan damai ada padanya cacat. Lam yastahi qaradahu bihi. Maka dia tidak punya hak untuk mengembalikan barang tersebut dan tidak boleh mengambil suf'ah karena dia tidaklah meyakini layak takiduhu dia tidak meyakini barang tersebut sebagai kompensasi dari apapun kemudian wa in kadzaba ahadul mutasalihain jika ternyata sebenarnya bohong salah satu dari dua pihak yang berdamai ini ya, dalam damai yang berangkat dari pengingkaran semacam al-mudai orang yang menuduh itu sebenarnya bohong karena dia menuduhkan sesuatu yang dia tahu bahasanya itu bukan haknya atau orang yang mengingkari itu bohong dalam pengingkarannya dan pengingkaran terhadap barang yang dituduhkan karena dia sebenarnya mengetahui kalau itu menjadi kewajibannya wa ya'lamu bikadzbi nafsihi dia tahu bohongnya dirinya dalam pengingkarannya maka jika terjadi satu dari kebohongan ini baik dari sisi penuduh atau orang yang mengingkari fasuluhu batilun fi hakil kadib. Maka ya, kontrak damai ini adalah satu hal yang batil untuk pihak yang bohong minhuma dari keduanya. Namun ini adalah satu hal yang tidak sah batinan ai fi hukmillah. Ya, batinan artinya indallah. Ini satu hal yang batil di sisi Allah. Satu hal yang batil uh, eh, dihukum akhirat. Adapun dihukum dunia maka yang dilihat cuma itu saja. Ya, yang dilihat ya, oh ini tuduhan. Terus ini tidak mau ribut kemudian mengiyakan kemudian minta damai. Ya, maka pada dasarnya dohirnya adalah sah ala kaulil aktsaril fukoha menurut pendapat mayoritas fukoha sebenarnya salah satunya bohong, maka kontra ini adalah satu hal yang batil. Satu hal yang tidak benar, satu hal yang tidak sah, namun batinan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak di sisi manusia. Tidak di sisi manusia, namun di sisi Allah. Di anu alimun bil karena dia mengetahui yang benar dan dia mampu memberikan yang benar tersebut kepada orang yang memiliki haknya dan dia tidak meyakini bahasa dia adalah orang yang benar dalam tindakannya oleh karena itu apa yang dia ambil dimujib konsekuensi dari damai ini untuk dia yang tahu kalau dia itu bohong yang menyadari kalau dirinya sebenarnya bohong maka apa yang dia ambil itu haram atasnya karena dia mengambilnya secara zalim dan permusuhan la'iwadun bukan kompensasi atas hak yang dia ketahui dan Allah taala berfirman wala taqulu amwalakum bainakum bil batil janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar di antaranya adalah membuat tuduhan tuduhan palsu wa karena meskipun damai ini dalam apa yang nampak di hadapan manusia ada damai yang sah karena mereka tidak mengetahui batinil hal keadaan sesungguhnya akan tetapi ya, pandangan manusia dalam hal ini tidaklah mengubah hakikat senyatanya syai'an sedikit pun. Inda man di sisi Allah dialah zat yang tidaklah samar baginya satupun di langit tidak pula satupun di bumi maka menjadi kewajiban seorang muslim menjauhi semisal tindakan yang jelek ini yang ini adalah ikhtiar akal-akalan yang batil untuk memakan harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Dan antara permasalahan masalah damai yang berangkat dari pengingkaran, anaula solaha an mungkir ajnabiyun bi idnihi. Seandainya yang damai ya, dalam rangka melindungi orang yang mengingkari adalah pihak ketiga tanpa izinnya. Soha al sulhu fidalik ini, maka sah damai dalam masalah ini. Karena pihak ketiga dalam hal ini berniat dengan tindakannya membebaskan orang yang dituduh dan menghilangkan pertengkaran. Fahuwa kamalau qadha anhu dainahu. Maka ini sebagaimana pihak ketiga melunasi utang seseorang yang punya utang. Lakin la yutalibu bisyai'in mimma dafa'a akan tetapi pihak ketiga ini dia tidak bisa menagih sedikit pun apa yang pernah dia serahkan. Lianna karena dia layestahiku tidak punya hak arujua alehi. Rujuk di sini artinya minta ganti rugi. Rujuk salah satu makna rujuk dalam bahasa fikih minta ganti rugi. Nah, pihak ketiga ini layastahiku rujua tidak punya hak untuk minta ganti rugi. Kenapa? Li'annahu mutabari'un. Karena status dia adalah orang yang secara sukarela berdonasi. Maka dalam kasus ini tadi ada terjadi keributan antara si A dengan saya. Saya menolak kalau saya saya tidak mengakui. Saya tidak mengakui kalau saya punya utang. Dia ngotot saya punya utang. Akhirnya ada orang yang pihak ketiga nemui si A Ya. Ya, dan adalah utang uh, utang uh, utang ini utang saya mau dia lunasi, namun dia minta damai. Tadi saya dituduh punya kewajiban satu juta, kemudian pihak ketiga ini ngomong adalah ini saya lunasi utang beliau, namun jangan satu juta lima ratus ribu saja. Ya. Maka ini boleh ini boleh tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena statusnya sebagaimana apakah boleh meskipun tanpa izin? Di sini nanti dikatakan boleh meskipun tanpa izin, tanpa dia ngomong ke saya. Dia nemui, diam-diam nemui si A. Kemudian dia membuat kontrak damai dengan si A untuk membebaskan saya dari kewajiban. Maka ini hukumnya boleh sebagaimana lunasi utang, utang orang lain itu nggak perlu izin. Kita tahu bahasanya dia punya utang, kita bayari, kita lunasi. Enggak pakai ngomong boleh. Nggak harus izin. Utangmu tak lunasi ya, nggak harus. Nanti tiba-tiba ya, si orang yang mengutangi mengatakan utang ada telah lunas, telah dilunasi oleh seorang hamba Allah. Ini nggak apa-apa. Namun catatan penting untuk pihak ketiga ini dia tidak bisa minta ganti rugi ke saya. Ini, oh saya bayar 500 ribu minta ganti rugi. Itu ya, dia tidak punya hak untuk itu. Kenapa? Karena dia mutabari. Dan kaidah dalam masalah minta ganti rugi, siapa yang melakukan tindakan kebaikan, berdonasi, ya dia itu atas sukarelanya, ya, maka dia tidak punya hak untuk minta ganti rugi. Kemudian sah, kemudian berikutnya adalah sah damai anhak dari satu kewajiban yang itu tidak jelas nominalnya. Baik karena kewajiban tersebut likulin minhuma menjadi kewajiban masing-masing dari keduanya atas yang lain atau adalah kewajiban salah satu dari keduanya. Tidakkan ahad dan majul jika nilai yang tidak diketahui itu ya ta'atur tidak mungkin diketahui kahisabin bainahuma semacam ya, hisab atau hitung-hitungan di antara keduanya yang telah berlalu ya, zamanun tawilun dalam waktu yang sangat lama wala ilma likulin minhuma amma alaihi li sahibihi dan masing-masing dari keduanya tidak mengetahui apa yang menjadi kewajibannya yang itu menjadi hak kawannya dikauli Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di rojulaini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua orang yang bertengkar tentang warisan darosat bainahuma yang warisan tersebut sudah hancur di antara keduanya maka Nabi katakan istahama hendaklah kalian berdua itu uh, berundi hendaklah kalian berdua pingsut uh, eh, tawakhaya al-haqqa kemudian anda perkirakan berapakah kewajibannya wal yuhallil ahadukum sahibahu dan daklah yang satu memaafkan kawannya diatkan oleh Abu Daud dan yang lain dan karena ini adalah menggugurkan hak fasaha fil majhuli lil hajat maka boleh fil majhul dalam hal yang tidak diketahui nominalnya dan kadarnya lil hajat karena adanya kebutuhan li'alla yufdi ila supaya tidak menyebabkan terlantarnya harta dan tetap awetnya tersibuknya kewajiban dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memaafkan masing-masing dari keduanya memaafkan kawannya menunjukkan ala akhdil haitoh untuk mengambil sikap hati-hati dalam rangka bersihnya tanggung jawab dan menunjukkan betapa besarnya hak makhluk. Ya, maka sah ya sah hukumnya damai untuk satu kewajiban yang tidak diketahui nominalnya. Ya. Maka ya, ya apa, ini utang yang sudah lama, utang yang sudah lama sampai saya masih ingat punya utang, namun berapa utangnya saya nggak ingat. Yang nagih juga nggak juga ya, juga nggak tahu. Yang jelas kamu punya utang. Maka si A ah, datang nagih dia mengatakan saya punya utang. Saya mengaku saya punya utang dan saya lupa nominalnya. Saya juga lupa nominalnya. Ah, ah. gimana solusinya? Ya sudah damai pakai angka tertentu yang disepakati. Ya, pakai angka tertentu yang disepakati ya, dan dah dibayar dah selesai. Lebih sempurna lagi sebagaimana kata Nabi saling memaafkan di antara keduanya. Ya nanti kalau Eh, dalam rangka hati-hati dan dalam rangka ya, dari uh, eh, al akhdil haitah haitah dalam rangka hati-hati kemudian saling memaafkan ya nanti kalau cuma ini duitnya cuma sekian ya misalnya angka damainya 500 ribu ya tolong maafkan jika ternyata kewajiban saya lebih dari ini ya. yang dia juga ya tolong maafkan saya jika ternyata uh, eh, 500 ribu ini ya bah Eh, lebih dari apa yang harusnya menjadi kewajiban Anda maka saling memaafkan wal yuhallil ahadu ahadukuma sahibahu kemudian sah damai anil kisos ya, damai sehingga tidak ada hukum kisos damainya dengan bayar diat yang telah ditentukan oleh syariat atau kurang dari diat atau lebih banyak dari diat di anal mala ghairu muta'ayyin karena harta dalam hal ini bukanlah sebuah keniscayaan. Fala yaqa'u al fi muqabalatihi. Maka fala kau al-'iwad maka kompensasi tidaklah jatuh tidaklah terletak fi muqabalatihi sebagai kompensasinya. Maka sebagian dalam ketentuan kisos ya, bahasanya kisos kisos pembunuhan sekalipun itu bisa diganti dengan dia manakala keluarga korban damai dengan pelaku kejahatan. Namun tidaklah sah damai untuk hukuman had yang dia disyariatkan di zajar dalam rangka untuk membuat jerak karena itu adalah hak Allah dan hak masyarakat. Maka damai dalam bentuk hukuman had semacam ini membatalkan hak Allah dan hak masyarakat dan tertegalah masyarakat dari manfaatnya dan ini membuka melapangkan al-majal tempat bagi orang-orang yang mau membuat kerusakan wal abithin dan orang yang mau main-main nah, maka kalau kisos itu ada damai nah, kalau hudud tidak ada damai iya. misalnya zina itu tidak ada damai dalam Hudud zina. Namun kalau potong tangan boleh ada damai. Ya, sebagaimana di pembahasan tentang bab hudud dengan syarat belum dilaporkan kepada pihak penguasa. Maka boleh damai dalam bentuk dimaafkan. Ya, boleh damai dalam bentuk memaafkan. Namun semacam hukum, semacam hukuman untuk pelaku zina maka tidak ada damai di dalamnya. Yang ada damai itu kisos. Itu adalah kisos. Ya, kisos karena membunuh, kisos karena melukai, mematahkan. Nah, maka bisa damai dengan diganti dia tidak kisos tidak dijalankan diganti dengan tebusan. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin